السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الفاتح الذي فتح لأحبائه أبواب الخير الحمد لله الواسع التي وسعت رحمته كل شيء الحمد لله القادر وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على إمام المتقين الرؤوف الرحيم الرحمة للعالمين حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اللهم يا ربنا ارزقنا التقواك واحشرنا مع زمرة المتقين اللهم املأ قلوبنا بتقواك واحشرنا مع إمام المتقين اللهم يا ربنا اجمعنا مع المتقين إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا ساتر العيوب استور العيوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب يا علام الغيوب اللهم يا رب أن ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حاضرين dan hadirat kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam keadaan iman dan mati pun dengan iman dan di akhirat menghadap kepada Allah dengan bekal iman di dunia mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah di alam barzah mendapatkan kasih sayang dari Allah dan di saat dikiring di mahsar di mendapatkan kasih sayang dari Allah hingga di akhirat pun kita semoga tergolong orang yang senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah kita masih terus dan terus bisa melaksanakan kewajiban menuntut ilmu dan memang tidak ada hentinya. Bahkan siapapun dari kita harus ada lintasan atau azam atau niat di dalam hati ingin bahwa jika Allah mencabut nyawa kita setelah panjang umur adalah di saat kita dalam kemuliaan. Banyak para kekasih-kekasih Allah itu meminta kepada Allah, Ya Allah cabutlah nyawaku di saat aku mengajar. Salah seorang alim di Pasuruan berdoanya begitu, Ya Allah cabutlah nyawaku di saat aku mengajarkan ilmu. Dikabul oleh Allah di saat beliau menerangkan Beliau lagi mengajar cabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan beliau mengajar. Ada lagi di Jeddah ada satu orang namanya Habib Yahya Ali terus ingin bahasanya minta kalau meninggal itu dicabut nyawanya di saat bersyahadat mengucapkan kalimat asyhadu alla ilallah. Di saat beliau mengajar dan menerangkan asyhadu alla ilallah di saat itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kalau tidak salah Syekh Abdul Hamid Kisik itu selalu Allah akbat ilayya, Allah akbat ilaika ruhi wa ana sajid. Selalu minta ya Allah cabutlah nyawaku di saat sujud. Di saat sujud dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon karena kita tidak bisa ngatur. Kalau bisa milih, bisa ngatur, kita akan minta ya Allah, aku pengen meninggal waktu sujud di Ka'bah sana. Agar tapi itu semua tidak bisa kita pilih, tapi kita hanya memohon kepada Allah. Semoga Allah mematikan kita, mencabut nyawa kita di saat kita dalam kemuliaan. Maka dari itu syukuri nikmati kalau kita berada di dalam kebaikan kayak semacam ini. Kita tidak takut di saat semacam ini ada sesuatu yang datang lalu meninggal. Tapi kita pengennya panjang umur dulu ya. Memang kita kelasnya orang cinta dunia. Bahkan kalau ada tawaran ibu mau meninggal sekarang masuk surga, mau mikir dulu. Mau Ya, padahal ada jaminan surga. Nggak ada bu, belum ada yang jamin surga kita. Kalau ada jaminan, bu mati surga sekarang, masuk surga, mati. Ayo, siapa mau angkat tangan? Bingung. Subhanallah. Memang kita harus selalu mengukuhkan iman lah. Inilah ketakwaan yang harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para kekasih Allah mencari mati di jalan Allah. Tapi para munafikin takut mati biarpun itu di jalan Allah. Tapi semoga kita tidak tergolong orang-orang munafik. Ya iman insya Allah termasuk golongan ahli la Allah. Maka dari itu guru kami Al Habib Abdullah bin Muhammad Baharun harus kamu mengikat dirimu kepada ulang orang salaf. Bahkan doanya orang-orang soleh itu ngajari ya Allah masukkanlah niatku kepada niat mereka ya Allah. Biarpun kita belum bisa mengamalkan semoga kita digolongkan. Orang-orang soleh niatnya bagus-bagus. Ya Allah masukkanlah amal-amalku ini kepada amal-amal mereka. Amal kita ini kropos dari ikhlas, kropos dari ketulusan di bawah. Ya Allah giringlah kami bersama orang-orang yang soleh karena tahu kita ini tidak soleh ya. Doanya yang benar ya Allah giringlah kami kelak di mahsyar bersama orang-orang yang soleh bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan permohonan yang dibarengi dengan kerinduan yang sesungguhnya Allah akan kabul itu semua. Kerinduan yang disadari karena kita merasa butuh. Tidak yang pandai, tidak yang bodoh, tidak yang alim, tidak yang goblok, tidak yang siapapun tua muda kita harus merasa rindu di saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mohon bahwa kita ini butuh rindu untuk digiring kelak bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka dari itu di dalam budaya kita sehari-hari harus kita tampakkan kita melatih diri kita untuk senantiasa mengikuti budaya sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus keras di saat mendidik anak kita yang mulai berbudaya dengan budaya yang tidak dicintai oleh Allah. Gaya-gaya hidup yang betul-betul jauh dari gaya hidupnya Rasulullah, kita harus keras keras. itu artinya itu jangan ragu-ragu untuk menyebut kalau itu tidak baik. Hari ini adalah tanggal 14 Februari orang katanya pada merayakan hari kasih sayang sedunia misalnya. Itu adalah palsu hari mencari memang hari berkasih sayang dengan bangsa iblis dan syaitan bukan dengan para kekasih-kekasih Allah. Hari kasih sayangnya Allah, hari kasih sayangnya hamba-hamba Allah yang dicintai adalah di saat mereka saling berziarah, saling bersedekah, saling memberi hadiah, saling berkunjung, itu adalah hari kasih sayangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan puncak kasih sayang itu tersimpulkan dalam manusia agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disebut oleh Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat maka himbauan sekaligus ajaan dengan sangat bahwa sebentar lagi kita masuki bulan maulid jangan sampai lengah harus ada yang beda tunjukkan kalau kita ini adalah beda menang, menyikapi sesuatu yang ada hubungannya dengan Rasulullah dan sesuatu yang tidak ada hubungannya Bulan maulid adalah bulannya Nabi Muhammad Bulan yang ada hubungannya dengan kelahiran Nabi Muhammad Harus ada beda Kita harus tampil beda kita harus punya siasat di dalam mengambil keridoan Allah, keridoan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak tahu bahasanya orang yang pengen tenar itu harus tampil beda dengan baju yang macam-macam, dengan model gaya yang macam-macam. Itu urusan dengan sesama manusia dan itu menjerumuskan. Akan tapi dengan Nabi Muhammad kita harus tampil beda. Semua dari kita harus mempunyai ide-ide untuk tampil beda di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hakikat tampil bedanya seorang mukmin adalah dia mengambil sesuatu bagian daripada amal yang bakal diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus tampil beda. Rabi'ah Adawiyah tampil beda. Rabi'ah Adawiyah seorang wali besar, wali wanita, wali perempuan yang besar, beliau tampil beda di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari beliau membaca solawat kepada Rasulullah lebih dari 50 ribu kali. Biasanya karomah begitu itu, waktu itu jadi cukup para ibu, para bapak. Ada orang sehari hatam Al-Quran tiga kali, susah ya. Kayaknya, tapi karomah waktu itu dipanjangkan. Rabi'ah Adawiyah karena begitu inginnya ingin membaca solawat sehari 50 ribu kali dan bisa dan waktunya lebih masih bisa untuk beribadah yang lainnya masih bisa untuk membantu yang lainnya karena menjadi barokah karamah waktu itu setelah itu ditanya kenapa ya Rabi'ah engkau membaca salawat 50 ribu kali beliau menjawab aku ingin nanti nanti dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin diberdirikan, sebab nanti ada bahwasanya Rasulullah akan berbangga dengan umatnya dengan kelebihan kelebihannya. Ini si fulan, orang pada bubar gak karu-karuan. Ini ini ini ini ini ini, ini adalah umatku dari wanita wanita umatku. Orang pada muka aurat kok masih bertahan berdiri ini loh aku banggakan. Ini Rabi'ah Adawiyah. Orang pada malas-malas membaca salawat. Dia membaca salawat 50 ribu kali ini. Dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mencari mencari sanjungan dari Rasulullah. Mulia. Kita ingin disanjung oleh Rasulullah. Karena sanjungan Rasulullah adalah sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ikut-ikut budaya dan betul nanti ada orang-orang tampil beda di hadapan Allah, ada tampil beda di hadapan Rasulullah dan nanti ada ada orang tampil beda di hadapan setan dan iblis. Bulan Maulid insyaallah tampil beda para ibu ya. Nabung nyiapkanlah selamatan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semampunya bisa kambing-kambing, nggak bisa ayam, nggak bisa telur. Yang penting jangan sampai bulan Maulid lepas daripada makna syukur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diperhatikan. Dan ini budaya ini sudah dilupakan oleh banyak orang. Bahkan ada sebagian yang begitu kerasnya untuk melarang hal-hal yang semacam ini. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecintaan. Ada sebuah kisah ada seorang ibu di kampung. Kalau mendengar nama Nabi Muhammad, Nabi, nama Nabi Muhammad itu selalu langsung khusyuk dan kita pun harus begitu membaca sholat, mendengar nama Nabi Muhammad, membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan termasuk orang pelit kalau disebut nama Nabi Muhammad tidak bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di saat disebut nama Nabi Muhammad membacalah salawat. Dia rajin membaca salawat sehingga Nabi Muhammad betul-betul terpatri di dalam hatinya. Sehingga karena dia orang fakir, dia itu membeli ayam jago, masih kecil. Membeli ayam jago. Setelah itu ayam jago ini dikasih makan. Terus di ayam jago sampai gede dua, tiga ayam jago. Setiap hari. Kalau ditanya untuk apa? Ini untuk selamatan buat kanjeng Nabi Muhammad nanti bulan Maulid. Subhanallah. Di saat ia menaburkan jagung yang diingat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul, rupanya menjelang bulan Maulud mening apa sakit dia. Wasiatnya apa? ayam jagoku itu jangan disembelih ya sebelum waktu maulid Nabi. Padahal dia kerasa mau mati, masih ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitulah hati yang terikat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus membuat, pengen tampil beda kayak apa. Dan mungkin nanti silsilah kita dalam sebulan ini akan kita hadirkan tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tambah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan baca kitab Tajridus sore sebagai mukadimah sebetulnya karena intinya membaca kitab Riyadhus Shalihin. Allahu a'lam. Maka dipersilakan. Allah. mungkin untuk majelisnya karena di belakang padat boleh maju mepet nggak apa-apa ini maju sekali nggak apa-apa boleh ngelingkar gitu mohon maaf kota satu kota musaf tapi agak dingin mulai ada karpet atau tidak karpet di depan ya bu ibu ada lagi di belakang maka bagak silahkan. Silahkan maju ke depan. Ibu-ibu depan. Sini. Sini ya, Anja. Agak maju sini. Terus. Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah La hawla wa la quwata billah billah Wa qala al Waalaikumsalam rahimahu wa ta'ala Wa nafa'na Waalaikumsalam bihi wa bi'ulumihi fitaruin Ilang qal Bismillahirrahmanirrahim An Waalaikumsalam Abdillah ibn Umara radhiyallahu anhuma Wa qad kila lahu Ra'aituka la tamassu minal arkan ilal yamaniyaini ini ra'aitu ka talbasun anna ala asaktiyata anna ala asaktiyata wa ra'aitu ka asbuhu bis-sufrati wa ra'aitu ka idza kunta bi makkata ahallan nasu idza ra'awul hilala wala walam tuhilla anta hatta kana yaumur yaumut tarwiyati faqala Amal arkanu fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamusu minal illal yamaniyaini wa amman na'alu asabtiyatu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun na'ala allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha Wa amma sufratu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbuhu yasbuhu biha fa anna uhibbu an asbuha biha. Wa ammal ihlalu fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tamba'isa bihi hatta tamba'isa bihi rahilatuhu An ibni Abdullah ibni Umar radhiyallahu ma waqad qila lahu ra'aituka la tamussu al arkani ilal yamaniyaini wa ra'aituka talbasun anni ala sab asabdiyata wa ra'aituka tasbuhu bisufrati wa ra'aituka idza kunta bi makkata ahalan nasu idza ra'awul hilala wa lam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyati faqala amal arkanu fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamussu min illal ini wa amman ni'alu asabtiyatu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'ala at allati laisa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa anna uhibbu an albasaha wa amma sufratu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbuhu biha fa anna uhibbu an asbuha biha Wa amal ihlalu fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tambai sabihi rahilatuhu an an an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa qad qila lahu ra'aituka la tamusu minal arkani ilal yamaniyaini wa ra'aituka talbasun ala hasabtiyatta wa ra'aituka tasbuhu minas subbi sufrati wa ra'aituka idza kunta bi makkata ahallan nasu idza awul hilala walam tuhilla angta hatta kana yaumu tarwiyati faqala amal arkanu fa inni lam ara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamus yamassu mi illal yamaniyaini wa amman ni'alu asabtiyatu fa inni ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ala alati laisa fiha sya'run wa yatawadda'u fiha fa anna uhibbu an albasaha wa amma sufratu fa inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbuhu ibiha fa an uhibbu an asbuha biha wa ammal ihlalu fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tamba hatta tamba sabihi rahilatuhu Bismillahirrahmanirrahim ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar Karena kitab ini adalah kitab ikhtisor Ringkasan Jadi babnya tidak disebut Kita berbicara tentang bab wudhu tapi dalam hadis ini tidak disebutkan sangkut pautnya dengan wudhu sama sekali. Coba kita baca maknanya dahulu. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qad qila dikatakan kepadanya, ada orang menegurnya. Atau ada orang berkata kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, Ra'aitu kala tamassu minal arkani illa al-yamaniyain. Aku tidak melihatmu mengusap pojok-pojok Ka'bah kecuali dua rukun Yamani. Ada nanti Allah. Semoga bisa melihat Ka'bah yang belum lihat Ka'bah dan bisa menyentuh Ka'bah. Ada rukun Yamani. Nanti ada Hajar Aswadnya ya. Jadi ada nanti di pojok-pojoknya itu ada namanya Arkan Arba'ah empat rukun, empat pojok. Kangen modalnya, kalau mau haji itu kangen pak. Kalau kangen bakal berangkat, bukan dengan duit. Orang banyak uangnya, ada yang nggak haji Rindu yang sesungguhnya kepada Ka'bah. Orang menangis kalau lihat Ka'bah padahal cuma bangunan hitam ya kotak hitam tapi subhanallah derai air mata banjir air mata di sana dan kalau sholat di sana sunnah melihat Ka'bah bukan melihat tempat sujud jadi ada sunnah sholat itu tidak menghadap ke tempat sujud kalau kita lagi sholat disunahkan kita melihat tempat sujud kita kita kalau lagi sholat sunnahnya melihat tempat sujud bukan melihat kiri kanan bukan jadi kalau anda sholat disunahkan melihat tempat sujud biar lebih khusyuk. Kecuali sholat janazah, sholat belakangnya Nabi. Ya pokoknya kalau seandainya mungkin ketemu Nabi Isa ya zaman Nabi Isa turun lagi ya pokoknya sholat belakang Nabi lebih bagus melihat Nabi. Sholat ke Ka'bah langsung disunahkan melihat Ka'bah. Ada satu lagi yang lupa belum pernah terjawab siapa ini? Ada empat. Sunnah, sholat tidak melihat ke bawah. Disunatkan melihat ke Ka'bah. Jadi selain itu sholat sunnahnya melihat ke tempat sujud ya. Dan ini diamalkan begini-begini. Jangan sholat Allahu Akbar yang ruduk ke tempat sujud. Kecuali ada hajat misalnya kita punya anak kecil keliaran, kita punya anak sana sini, tidak apa-apa diperhatikan sambil tolak, toleh begitu ya. Jangan kaku-kaku ya. Sunnahnya menghadap ke tempat sujud. Akan tapi kadang-kadang kita ini juga harus tahu bahwasanya sholatnya Rasulullah adalah bagus paling khusuknya sholat. Tapi di saat ada perlu, ada hajat, menggendong cucu beliau. Jangan mentang-mentang sholat. Nah, Anaknya nangis, gendong saja ibu. Turunin lagi sujud, angkat lagi, turunin lagi, angkat lagi. Karena biarpun kita dengan Allah tidak putus tidak boleh putus dengan manusia. Wa ra'aituka talbasan ni'al as Sibtiyata Dan aku melihatmu wahai Khalid wahai Sayyidina Abdullah bin Umar menggunakan sandal siptiyah. Sandal kulit tapi sudah enggak ada bulunya Jadi sudah terlalu lama kayaknya sandalnya. Bulunya itu sudah habis. Wa ra'aitu katasbugh bisufrati. Dan aku melihatmu di sini is, tasbuk itu mewarnai bajunya dengan kekuning-kuningan. Apa bahasa kita? Dulu ada zaman dulu masyur dengan renter ya. Tahu betulnya. Wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahallan nasu idza ra'ailu lidzal. Idza wa ra'aituka aku melihatmu wahai Abdullah bin Umar idza kunta bi Makkah jika engkau di Makkah ahallan nasu idza ra'aul hilala orang-orang Pada ber itu mengangkat suara talbiyah di saat haji. Labbaik Allahumma labbaik. Maksudnya memulai hajinya. Aku lihat orang-orang itu kalau sudah masuk awal bulan haji sudah pada mulai bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Malam tuhil anta, tapi engkau tidak mau ya Sayyidina Abdullah bin Umar. Kenapa? hatta kana yaum tarwiyah hatta kana yaum tarwiyah hatta kana yaum tarwiyati sehingga sampai hari tarwiyah hari tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah besok mau ke Arafah Sayyidina Abdullah bin Umar itu memulainya tanggal 9 itu mulai dia itu beliau itu untuk melaksanakan talbiyah labbaik Allah memulai hajinya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik itu ihlal Pokola menjawab alasannya. Aku tidak ngarang-ngarang. Amal arkan, adapun masalah rukun itu, kenapa aku hanya mengusap dua saja tadi? Fa inni lam ara Rasulullah karena aku tidak melihat Nabi Muhammad mengusap yamassu illal yamaniyaini ini kecuali dua rukun yamani. Tapi tidak sunnah untuk dicium, yang sunnah dicium hanya hajar aswad saja. Jadi ada tingkat tiga, ada empat rukun itu. Yang satu tidak sunnah untuk diusap, yang kedua, yang dua adalah sunnah untuk diusap tapi tidak sunnah dicium. Hajar aswad saja yang sunnah dicium. Kalau tidak bisa mencium diusap. Kalau tidak salam dari jauh begitu. Jadi, wa meni alu, adapun masalah sandal aseptiyah Adapun sandal siftiyat fa inni raaitu Rasulullah sebab aku melihat Rasulullah yalbasun ni'al laisa fiha sya'run. Fa inni sesungguhnya aku raaitu melihat Rasulullah Rasulullah yalbasu mengenakan ni'ala sandal allati yang laisa fiha tidak ada pada sandal tersebut sya'run rambut bulunya. Ada ini ciri meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, rupanya ini babnya itu di sini wa yatawaddau fiha wa yatawaddau fiha dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu fiha beliau mengenakan sandal tersebut Fa'ana uhibbu an albasaha dan aku pun senang untuk mengenakannya. Wa amma sufratu Adapun pewarna itu yang aku gunakan mewarnai bajuku fa inni raaitu Rasulullah aku melihat Rasulullah itu yazbugh mewarnai biha dengan warna itu wa ana uhibbu dan aku pun ingin an asbugha untuk mewarnai biha dengan warna tersebut. Niru Rasulullah. Semuanya babnya niru Nabi Muhammad SAW. Itu adalah cinta. Wa amal ihlalu adapun aku memulai untuk bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kok tidak dari awal bulan haji? Kenapa? Fa inni lam aro aku tidak melihat Rasulullah Rasulullah yuhillu berihlal hatta sampai tambaita bihi rahilatuhu sampai mulai bangkit berjalan rahilatuhu kendaraannya. Jadi Rasulullah tidak murah memulai talbiyah kecuali di saat Nabi Muhammad sudah hendak pergi ke Arafah. Tanggal 8 itu pergi ke Arafah. Tanggal 9-nya di Arafah. Tapi ingat, ini yang dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar saja. Yang lain melihat yang lain. Jadi dalam memahami hadis tidak boleh berarti oh jadi begini ya selainnya bid'ah. Selainnya bid'ah berarti yang lain ini pada bid'ah. Oh tidak. Sayyidina Abdullah ibn Umar hanya bercerita tentang apa yang beliau saksikan. Seperti Sayyidatina Aisyah sering berbeda dengan para sahabat-sahabat yang lainnya Bukan berarti yang lainnya bid'ah, bukan Karena Siti Aisyah menyaksikan apa yang mereka lihat Dan banyak nanti ternyata di tempat lain berbicara lain Karena apa? Ini melihat Rasulullah seperti itu Jawabnya, fa ini itu, aku tidak melihat Jadi ini sebatas pengetahuan Sayyidina Abdullah ibn Umar Maka lihat Orang yang picik yang mengaku berijtihad kalau sampai di sini kira-kira bagaimana? Akan melarang orang talbiyah sebelum tanggal 9. Bakal kacau di Arab nanti. Ayo suruh bikin undang-undang. Dilarang mengucapkan talbiyah kecuali sudah masuki tanggal 8. Bikin baligo panduk-panduk begitu karena mendengar hadis ini. Karena Rasulullah tidak tidak, tidak pernah dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Jawabnya adalah bukan begitu, ini hanya yang disaksikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian di sini apa pembahasan ini? Ada hubungannya dengan bab. Kalau kita membaca langsung ke kitab Sahih Bukhari-nya, langsung oleh Imam Bukhari diberi judul. Judulnya adalah Babu Ghuslir Rijlain, Babu Ghuslir Rijlaini, bab membasuh dua kaki finna'laini di saat berada di dalam sandalnya, walam yamsah ala laini dan tidak mengusap kepada sandal. Jadi ini babnya apa? Kalau lagi berwudu, pakai sandal nggak apa-apa dipakai tapi harus diguyur. Airnya harus merata ke sandal. Dan tidak boleh kita mengusap sandal. Yang diperkenankan kita mengusap sepatu. Ini ada isyarat mengingatkan bahwa para bapak ibu boleh nanti mengamalkan suatu ketika cari sepatu yang sifatnya sepatu itu bisa menutup mata kakinya dan sepatu itu kuat jika kita gunakan untuk berjalan dalam keadaan apapun kita boleh misalnya mau mengusap sepatu karena malas melepas jangan dilepas almasu alal khufaini mengusap di atas sepatu caranya begitu setelah wudhu membasuh muka kemudian tangan rambut setelah itu kaki muka tangan rambut kaki kakinya nggak usah diguyur tapi cukup ambil air di tangan digariskan saja mohon maaf ini telapak kaki atasnya. Itu sudah sah. nggak harus diguyur. Tapi syaratnya apa? Sepatunya yang benar yang memenuhi syarat. Menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kaos kaki tidak bisa. Karena kaos kaki adalah ngerembes air bisa masuk ke dalam. Ada lagi pendapat yang lain mesti madhab Imam Zaid bin Ali ada sebetulnya madhab yang lain selain dari madhab 4 yang saat ini tersebar juga di Yaman madhab Imam Ben Zaid bin Ali terserah mata kaki terlihat atau tidak lihat kan pakai boleh tapi kita madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu selagi sepatunya tidak menutupi mata kaki tidak boleh dan ini perlu diamalkan diriwayatkan oleh 70 para sahabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kalau ragu-ragu wajib mengenakannya ibu kalau ragu ini adalah dari Nabi Muhammad harus melakukannya jadi nyobalah sekali-sekali kalau kita pernah mencoba karena apa kondisi di Yaman waktu musim dingin orang pasti pakai itu kalau di sini belum tidak ada tapi barangkali ibu pengen pakai pakai setiap hari pakai sepatu sana sini ke dapur sepatu. Nah, ibu praktekkan ya nah, sekali-sekali. Sepatu yang menutup mata kakinya. Nah, karena ini adalah sandal, maka dibasuh Tawaddu'u fiha, jadi berwudu di dalam sandal itu. Artinya diguyur air tak kakinya dalam keadaan bersandal. Itu saja sebetulnya bab fikihnya. Kemudian masalah hilaf tadi bab haji yang lainnya. Rukun Yamani, Talbiah dan sebagainya. Akan tapi oleh beliau, oleh Musonnef, oleh Al-Imam Bukhari ini dimasukkan ke bab bersuci. Jadi boleh di atas sandalnya biarpun tidak usah pasya. Intinya sandal dikuyur sekalian sama kaki-kakinya. Itu adalah sah di dalam kita melakukan wudhu Wallahu a'lam. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. عن إيه. عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعوله وترجله وطهوره في وفي شأنه كله بسم الله الرحمن الرحيم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله بسم الله الرحمن الرحيم dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau qalat berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yujibuhi yujibuhu senang maksudnya Rasulullah itu senang at-tayammunu ijab itu kagum seperti itu tapi kita maknai kagum pakai sandal saja kok kagum. Artinya ya senang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senang. At-tayammunu mendahulukan yang kanan. Di dalam apa? Yang makan yang begini. Kita nak ulihi kalau pakai sandal ini tolonglah karena kita itu katanya pecinta Nabi Muhammad senang mulutan marhabanan kalau pakai sandal kiri dulu itu gimana sih? dahulukan kanan dulu. Kalau turun dari masjid injak dulu sandalnya baru kan kanannya dimasukkan. Sebab kalau keluar dari masjid kan kiri dulu ya. Kalau langsung ke sandal berarti kan tidak melakukan sunnah lagi ya. Turunkan kaki kiri, langsung injak di atas sandal, jangan pakai dulu. Baru kaki kanannya dimasukkan ke sandal. Tanah uli pakai sandal subhanallah didahulukan kanannya itu adalah kesenangan Nabi Muhammad SAW wa julihi kalau pakai nyisir rambut itu kanan dulu Misalnya rambut di belakang dua ya iya enggak kalau orang sisiran rambutnya ke belakang semua ke depan semuanya atau kiri atau kanan uh, iman belah di sininya atau sininya penting penting itu kalau mau sisiran kanan dulu baru nanti kirinya ini sunnah ingat Rasulullah waktu ngajar Masya Allah Nanti dadanya pasti nggak macam-macam. Allah. Di saat kita sisiran pun Masya Allah ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanan dulu ya. Belahannya biarpun dimanapun kan mesti dibelah dua. Ada mafroknya, belahannya di sini, di sini. Tapi dahulu kenyang kanan. Wafi tohurihi dan di dalam bersucinya tangan kanan dahulu kalau wajah bersamaan karena wajah nggak bisa di kiri kanan karena tangannya dua pas wajah kaki kaki dulu kanannya dulu kalau mandi masih bisa upayakan diguyur dari kanan dulu baru kiri ingat Rasulullah Masya Allah enak sudah itu mulutan kita tahun ini begitu sajalah barangkali belum kita ngadain perayaan cobalah kita niru-niru Nabi Muhammad ya pakai sandal pakai baju kanan dulu ngapain sih apa sih susahnya masa hadir pengajian minumnya berdiri pakai kiri lagi ah tolong diingatkan dibiasakan dibiasakannya assalamualaikum warahmatullahi muslimin kita harus mencintai Nabi Muhammad kiri kira-kira Rasulullah seneng kanan, coba diamalkan kanan, nah gitu. Kanan itu yang mana? Kalau belum tahu kanan, belum tamyiz, masih anak kecil, Ya maklum saja kalau ada orang minum dengan tangan kirinya, oh ya masih ke anaknya 6. Jadi jadi pakai tangan kanan diupayakan, dibiasakan. Tapi jangan jelekin orang ya, ini urusan sunnah ya. Ini maksudnya ngecek diri sendiri, bukan ngecek orang. Kalau ada orang pakai tangan kiri ya, ah, maklum itu sunnah. Tapi ini loh bagi yang sudah tahu itu loh. Minum pakai kanan, makan kanan ya diupayakan tapi jangan mencela orang sebab ada sebagian orang itu punya kebiasaan dari kecil dengan tangan kiri sehingga ada seorang alim besar nulisnya pakai kiri karena mulai dari kecil mungkin ya biasanya hidup dalam keadaan tertentu kurang terdidik akhirnya terus diambil orang sudah terbiasa dengan kebiasaan kiri eh, lain cerita tapi dilatih barangkali tapi yang jelek-jelek, yang kurang terhormat bukan jelek pakai tangan kiri. Sesuatu yang tidak baik, mohon maaf istinja. Habis buang air dengan tangan kiri mengusapnya. Baik. Wa fi sya'nihi dalam segala urusannya tapi ada catatannya yang terhormat pakai tangan kanan. Apa-apa kanan, kanan. Subhanallah. Pakai baju tadi siwakan baik, dahulukan kanan. Sikat gigi baik, gigi kanan dulu dong, gitu loh. Celaan baik, kanan dulu. Korok kuping, membersihkan, kanan dulu. Pokoknya saya harus kayak Rasulullah, seneng Rasulullah kanan, kanan, kanan. Biarpun Rasulullah tidak pernah korok kuping, tidak pernah ada cerita Rasulullah korok kuping, tidak ada kotoran Rasulullah. Kita aja ini kanan, masuk. Tidak pernah dengar cerita Rasulullah merakukannya. Tapi ingat semua dilakukan Rasulullah dengan kanan yang baik-baik membersih apa ini untuk sepatan itu. Wa fi sya'nihi kullihi. Selesai. Ini adalah termasuk bagaimana kita mengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah ingat dengan Nabi Muhammad itu ada hubungannya dengan cinta. Kalau ada orang cinta itu ditanya kapan kamu ingat, jawabnya apa? Aku nggak pernah lupa itu loh. Kapan kamu ingat istrimu? Gimana? Saya tidak pernah lupa gitu loh jawabannya. Jangan ya kalau pagi ingat, siang ingat, sore baru ingat. Nah ini, ini kalau kapan kamu ingat? Ya saya tidak pernah lupa. Kapan kamu ingat Rasulullah? Tidak pernah lupa. Seorang soleh, seorang wali nama saya Ahmad Badawi Orang alim lihat mengamalkan ilmu. Jadi sunnah Nabi itu seperti itu. Barangkali silsilah kita nanti bicara sunnah Nabi. Sunnah Nabi bukan yang dihafal oleh otak kita bukan, tapi yang dihadirkan oleh hati kita. Bisakah kita menghadirkan Nabi Muhammad? Orang masukkan kaki, kaki kanan ke dalam masjid itu belum tentu mengamalkan sunnah yang sesungguhnya. Jangan-jangan dia menghafalkan sunnah zahir hanya nir apa ingat hafalan sunnah-sunnah. Tapi maksud hakikat sunnah Nabi yang sesungguhnya itu hadirkan di saat kita mengenakan sandal dengan kaki kanan dulu. Ingat Rasulullah begini makanya. Pakai baju dengan tangan kanan dulu. Rasulullah senang yang begini. Mau masuk masjid dengan kaki kanan dulu. Rasulullah senang ini. Bukan hanya mengapakan sunnah Nabi ada satu, dua, tiga, empat. Karena ada nggak ingat Rasulullah. Menghafal hadis Nabi tidak ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tergolong manusia yang jenis ini. Bisa orang menghafal sunnah Nabi. Biasanya kembur-kemburnya sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Bukan itu. Sunnah Nabi itu kita hadirkan di hati. Hingga Said Ahmad Al-Badawi itu tidak mau melakukan sunnah Nabi kecuali berhenti sedetik untuk ingat Rasulullah. Mau siwakan, ibu mau pakai siwak, Rasulullah. Barangkali memang tidak bisa rutin tapi kita harus berlatih untuk itu. Ingat Rasulullah, begini Rasulullah siwakan. Baik, dilanjutkan. Tiga hadisnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asri fala tamassan nasu alwatu'a falam yajidu fa utiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'in fa wada'a yadahu fi dhalikal ina'i amara an minhu qala faraitul ma'a yambu'u min tahti hatta tawaddau min indi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala ra'aitu an-nabiyya alaihi wasallam wa hanat asri falatamasan nasu al-wudu'a falam yajidu fa'utiya Rasulullah alaihi wasallam biwadu'i fawadha'a ayatahu fi dzalikal ina'i wa amara nasa ay yatawaddau minhu qala faraitul ma'a buu min tahti asabihi hatta tawaddau min indi akhirihim an Anas bin malikin radhiyallahu anhu annahu kal ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wahanat salatul asri falatamasan nasu awaddu'a falam yajidu fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwaddu'i Fawadha'a yadahu fi dhalikal ina'i wa amara an-nasa ay minhu. Qala fara'aitul ma'a yanbu'u min tahti asabihi hatta tawadda'u min 'indi akhirihim. Dari Sayyidina Anas bin Malik ini orang yang selalu melazimi Nabi Muhammad SAW yang membawa sandal Nabi Muhammad yang menjadi cantelan baju Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad lagi hajat buang hajat dia berdiri langsung sorbannya jubahnya sandalnya berdiri gitu khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau berkata, "Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Kata Sayyidina Anas bin Malik, "Aku melihat Nabi Muhammad." Lihat ngapain? Wahanat salatul asri. Waktu itu hanat tiba salatul asri waktu salat asar. Faltamasan nasu orang-orang pada mencari al-wadu'a air wudhu falam yajidu dan mereka tidak menemukannya Fa utiya Rasulullah lalu Rasulullah diberi didatangkan untuk Rasulullah biwaduin tempat wudu atau wudhu alat wudu air wudu tapi nggak banyak sedikit untuk Rasulullah saja Fa wada'a yadahu dan Nabi Muhammad meletakkan tangan beliau fidzalikal ina'i di wadah tersebut Wa amaron nasa kemudian Rasulullah menyuruh orang-orang para sahabat Nabi Ayat ayyatawaddau untuk berwudu minhu dari wadah tersebut. Qala Sayyidina Abd Anas bin Malik berkata Faraitul ma'a yambu'u Aku melihat air memancar Min tahti asobi'ihi Dari bawah jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta tawaddau sehingga mereka mereka para sahabat pada berwudu min indi akhirihim hingga semua akhir semuanya dapat wudu ini adalah termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat itu tidak bisa mukjizat itu Allah yang beri. Allah yang menghendaki, tidak bisa dicari-cari dan orang tidak dituntut dalam kalau para ulama wali pewarisnya Nabi dengan karomah ya kalau Nabi Muhammad adalah apa mukjizat kalau para kekasih Allah pengikut Nabi Muhammad adalah karomah dan karomatnya umat Nabi Muhammad itu sebetulnya mukjizatnya Rasulullah karena dia tidak akan mendapatkan karomah kecuali karena sambung dengan Rasulullah humana. Só tu te Agak cepat. Baik. Tapi yang namanya karomah itu tidak bisa dicari-cari Yang bisa itu kali ilmu sihir sama ilmu dukunan itu Jadi karomah itu karena Allah ingin memuliakan orang tersebut Maka keluar karomah Jadi kalau ada cerita wali pinter silat itu bukan karena belajar silat itu ya kak Ilmu ada waliullah itu ditusuk kebal Bukan cari ilmu kebal itu Ini kita aja yang cari ilmu kejal puasa berhari-hari itu Ngapain puasa sunnah jalan, usah pusing-pusing jadi kekebalan diberikan oleh Allah karena ini karomah. Dia butuh yang begitu. Dan termasuk yang namanya mujizat begitu. Kalau memang karomah mujizat itu bisa didatangkan semaunya yang diberi mujizat, niscaya tidak ada yang orang kehausan zaman Nabi Muhammad. Waktu di waktu orang-orang kures itu mengepung dan melarang umat Nabi Muhammad untuk berjual beli, niscaya bakal tenang-tenang saja keluar air kan begitu ya. Jadi yang namanya mukjizat itu karena Allah menghendaki termasuk karamah. Bukan dicari-cari karamah-karamah itu keluar karena Allah cinta ini perlu dibela tiba-tiba orang ini bisa begini, bisa begitu. Dan tidak ada taklif bagi seseorang dengan karomahnya. Misalnya, Orang wajib haji dengan apa? Kalau sudah punya bekal ya. Kalau tiba-tiba ada orang saya itu dengan karomah saya bisa terbang ke Mekah, wajib haji atau tidak? Tidak, tuntutannya tidak dengan karomah itu. Tidak. Jadi tetap dengan cara yang normal ini. Maka Nabi Muhammad ini adalah karomah. Ditunjukkan oleh Allah karomah. Saat-saat tertentu. Biar tahu umat Nabi Muhammad bahasanya ini adalah kebenaran dari Nabi Muhammad. Setelah itu tiba-tiba susah air dan sebagainya. Mereka juga ini ilmu dari dari Allah agar mereka sabar di saat tidak mendapatkan air. Jadi Rasulullah keluar dari jemarinya itu air sehingga bisa berwudu. Dalam riwayat keluar dari jemarinya air untuk minum. Sehingga para sahabat kenyang semuanya. Maka kalau kita di dalam pembahasan air apa yang paling bagus di dunia ini? Ada yang mengatakan air zam-jam, air ini. Tidak, jawabnya sederhana. Air yang keluar dari cemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab air ini keluar dari sesuatu yang paling mulia. Air zam-jam keluar dari tanah. Tapi ini keluar dari tangannya Rasulullah. Ada kemuliaan. Ini sudah mendekat istilah ngambil barokah ini. Dia beli apa? Beliau mendekatkan hadis wudhu dihubungkan dengan hadis karomah. Jadi ada masalah wudhu dengan air karomah. Jadi tidak usah tanya. Kalau ada orang bisa menciptakan air dengan ilmu apa? Oh, keluar air. Boleh tidak pakai wudhu? Boleh. Bisa menciptakan airnya. Karena yang dimaksud adalah yang penting airnya ini. Kalau di dalam kita pikirkan semua yang keluar yang tu, keluar dari bumi dan yang turun dari langit boleh berwudu. Ini bagaimana ini jadi jemari Rasulullah? Rasulullah yang menyebut Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan dan itu boleh saja. Itu adalah pendekatannya ahli fikih saja agar gampang. Air yang boleh dipakai wudu adalah air asli yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Biarpun warnanya kopi dari langit masih bisa dipakai ya. Ada hujan kopi. Hujan susu. Boleh pakai wudu, Bu. Sebab itu bukan susu, air warnanya susu. Sebab susu itu adalah yang keluar dari binatang. Gak ada sapi gede di sana. Kopi gak ada warung kopi tumpah di sana, gak ada. Itu adalah warna kopi. Makanya disebutkan kalau ada turun dari langit warnanya kayak apapun boleh dipakai wudhu. Yang keluar dari bumi warnanya kayak apapun asalkan itu asli masih boleh dipakai wudhu seperti sebagian air di pulau Jawa jadi Coca-Cola semua warnanya, teh di Pontianak, di Kalimantan, di Sumatera, itu air-airnya warnanya warna teh. Boleh dipakai wudhu dan tidak ada masalah karena masih asli. Dan ini adalah mujizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad pernah keluar dari tangan beliau air yang mengalir bisa untuk diminum dan bisa untuk berwudhu. Ini saja insya Allah eh, pembacaan hadis tertidur sore. Semoga bermanfaat. Kita akan pindah kepada kitab Riyadhus Shalihin. Ada sisa waktu beberapa menit. musannif rahimahullah taala nafa'anallahu bihi bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fitari amin ila angkal Al-Thalith yang ketiga hadis yang ketiga yang berkenaan dengan taqwa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang hebat. Beliau juga sangat mencintai Rasulullah. Kalau kita hubungkan dengan makna Maulid Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang bisa memenggal akhirnya musuh Nabi Muhammad paling gede yaitu Abu Jahal. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu dengan fisik yang tidak tinggi orang. Karena beliau dengan pedangnya lebih tinggi pedangnya. Tapi orangnya besar begitu. Sehingga ini yang menjadi bahan guyonan untuk Abu Jahal. Waktu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bihat di dada Abu Jahal, Abu Jahal marahnya luar biasa ini. Orang kecil begini bisa nengkreng di sini. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud itu adalah yang menggal lehernya Abu Jahal terkutuk itu. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu yaqulu berkata berdoa maksudnya Allahumma ini as'alukal huda ya Allah aku memohon kepadamu al huda tunjukmu ya Allah wa tuqa ketakwaan ya Allah sifat menghormati diri afaf itu memuliakan diri dengan menjauhi maksiat bukan murahan gitu ya al afaf menjauhi dari dosa al afaf menjauhi dari dosa Belgina kaya kayanya kaya kaya hati Walaupun berilah kepada kami kekayaan ya Allah, kekayaan yang sesungguhnya yang yang sesuai dengan yang dimaksud oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Apa di sini yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita mulai kemarin berbicara tentang apa? tentang takwa dan di antara ketakwaan yang paling ditekankan adalah bagaimana kita berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sampai ayat hadis yang sebelumnya istausu ini wat takun nisa, awas perhatikan kaum wanita. Dan memang harus perhatikan kaum wanita seperti yang kita singgung di hari kemarin. Hadis sebelumnya menyebutkan itakun nisa, awas-awas perempuan perhatikan musuh-musuh Allah akan menghancurkan Islam melalui wanita. Dan Allah memuliakan kaum laki-laki dengan wanita. Allah menghadirkan orang-orang besar melalui wanita. Jadi wanita yang mengikuti pendidikan Islam akan lahir dari mereka orang-orang besar. Tapi wanita sekaligus akan menjadi umpan untuk orang-orang musuh-musuh Allah untuk menghancurkan umat Islam karena pintunya adalah wanita. Harus sadar para ibu kalau Anda adalah bisa mengangkat kemuliaan para laki-laki. Tapi ingat sekaligus adik-adik putri kami musuh-musuh Allah membidik Anda akan menghancurkan Islam melalui Anda ditelanjangi, dihinakan, nilainya adalah di dalam rupiah dengan cantikannya, paras tubuhnya, bodinya setelah tua akan ditelantarkan seperti yang kita singgung kemarin. Itu musuh-musuh Allah. Nah, ketakwaan itu ternyata tidak cukup kita berusaha dengan ini. Berusaha mungkin kita sama orang baik, sama Allah kita terus berusaha berzikir dan sebagainya. Itu kan separuh usaha, tapi usaha yang lain lagi yang harus kita sadari adalah memohon. Ini dalam segala hal anda harus bisa memohon. Kalau ingin terkabul memohon dan memohon kepada Allah ini sering dilupakan. Kadang orang sombong dengan kemampuannya. Kadang orang sombong dengan kecerdasannya mentang-mentang dia adalah sarjana ekonomi, fakultas ekonomi, lalu selesai memahami prinsip ekonomi, bagaimana kita mengembangkan ekonomi. Ada apa Ibu? Ada apa? Ada sesuatu? Baik. Barangkali ada yang bisa dibantu ada. Ya, insyaallah. Sebab kalau ada suara tetangganya mungkin akhirnya tetangganya tidak dengar pengajian. Baik. Tidak kalau ada yang hilang ada apa barangkali bisa ditunda. Karena namanya majelis kadang-kadang ah, pindah tempat, coba saya ketinggalan di sana. Nah itu. Atau kan bisa di belakang, barangkali ada seperti itu. Jadi diupayakan untuk dijaga. Baik. Apa tadi? Iya memohon kepada Allah ini yang sering dilupakan oleh orangnya. Mentang-mentang dia sarjana ekonomi, fakultas ekonomi, prinsip ekonomi adalah begini. Pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Wah, terus kemudian strategi pemasaran adalah kita harus begini. Kemudian tempat harus begini strategis. Kemudian orang-orang yang akan duduk di situ harus begini-begini. Oh, dengan bahasa-bahasa teori lupa dia memohon kepada Allah. Ini urusan cari duit. Ternyata bukan urusan cari duit saja. Ustadz yang ngaji berbulan-bulan doa kepada Allah. Semoga jamaahnya tobat diberi kesadaran jadi orang-orang soleh. Lupa banyak. Ustadz pengkhianat. Seolah-olah dia mengajak kepada Allah agar umat dekat kepada Allah, rupanya akhirnya tidak mengajak kepada dirinya sendiri biar dia diagungkan, dimuliakan. Makanya berdoanya seorang ustadz ini penting untuk keselamatan ustadz itu. Tanya diri anda sendiri, berapa kali mendoakan jamaah dan muridnya? Dia Rasulullah tidak seperti tohir, pendidikan akhlak, pendidikan fikih, pendidikan segala macam dijajar hebat. Ikan tidak tohir, tetapi lebih dari itu bagaimana agar mereka bisa baik, bagaimana mereka dekat kepada Allah, mintakan kepada Allah ya Allah jadikan murid-murid orang soleh, jadikan murid-murid orang-orang mulia, jadikan jadikan begitu. Ya ini. Harus seperti itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang amat penting. Jangan sampai kita lalai. Ibu kalau mau ke sawah doa dulu nak. Kalau lu sholat haji lu ya kalau anaknya sakit mau ke rumah sakit, Bu, biasanya ke dokternya ya. Bu, sholat hajat doa dulu. Jadi berdoa ini penting yang sering dilupakan oleh orang. Ada orang tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa, pengen berdakwah, tapi karena dia pertama ilmu tidak ada, kemudian harta tidak ada, dia hanya bisa menangis di kamarnya. Rupanya tobatnya orang di sekitarnya ini karena Allah mengabulkan doanya orang yang di dalam kamarnya. Jadi doa ini diajar Rasulullah. Takwa tidak hanya dicari dengan cara bergaul yang baik. Ya, harus itu. Kemudian kita silaturahmi, ya harus itu. Kemudian sering minta maaf, benar itu. Tapi lebih dari itu minta ini. Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku minta kepadamu ketakwaan. Minta kepadamu ya Allah petunjuk. Minta kepadamu ya Allah agar kami menjauhi dari maksiat. Minta kepadamu ya Allah berikan kekayaan hati ini. Hati yang kaya kalau sampai hati ini Masya Allah Orang kaya itu kan kaya hati Kalau kita tahu bahwasanya Kerakusan itu kefakiran tersembunyi orang rakus ini jadi kaya hati penting minta kepada Allah. Makanya jangan hanya minta kaya duit. Barang, barangkali oleh Allah diberi duit banyak, tamaknya lebih gede, masya Allah punya lembah satu, pengen lembah yang kedua. Lembah emas satu, pengen lembah emas yang kedua. Dikasih mobil sudah mewah, katanya apa kurang? desain mobil kurang. Padahal mestinya bersyukur dahulu. Jadi hina, hakikat kekayaan kaya hati, masya Allah. Ada ibu-ibu di kampung, suami istri mesra, tidak macam-macam, yang cukup makan, rajin sholat, yang banyak duit malas. Ngaji paling susah kalau sudah banyak duit, banyak proyek ya ada tawaran kerja di sana kerja sini ngelur sana ngelur sini rapat sana rapat sini pertemuan sana pertemuan sini lobby sana lobby sini akhirnya ngajinya kapan Ya kalau mau tua tua jantungnya sakit koreng segala macem akhirnya nggak bisa ngaji lah makanya mumpung dikasih duit tambah rajin biar kayanya kaya hati kaya kaya hati kalau tidak punya uang pun karena kaya hati orang tidak akan tamak ini mahal namanya kaya hati di subhanallah Kaya hati, kaya al-ghina yang dimaksud itu adalah ghina. Kekayaan yang sesungguhnya ghina al-qalb. Innal ghina ghinal qalbi. Hakikat hina, ada, hakikat kekayaan adalah kaya hati. Alhamdulillah, Syukur orang punya sepeda, saya punya sepeda. Yang punya motor alhamdulillah orang naik sepeda sampai kayak motor, yang mobil begitu. Tapi yang naik motor, oh naik mobil apa? Saya beli mobil nih. Ah, tamak jadi. Ini adalah untuk mendapatkan ketakwaan dengan cara memohon. Memohonlah kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku ketakwaan, berikan kepadaku ikhlas, berikan kepadaku terus. Hadis yang keempat ya, itu memohon ya, jangan lupa memohon. Selama ini kita sudah bicara banyak tentang takwa. Takwa adalah bagaimana kita berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Barangkali sudah ada yang mengamalkan latih untuk bersolat malam, latih untuk sholat sunnah, latih untuk baik kepada sesama, tapi belum tentu kadang-kadang tidak dirasakan nikmat maka mintalah kepada Allah dipungkasi dengan doa ya Allah berikan kepadaku ketakwaan yang sesungguhnya hadis yang keempat adalah An Abi Tharif bin Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala beliau berkata Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqulu man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa barang siapa bersumpah barang siapa bersumpah ala yaminin sumpah misalnya aku tidak mau melakukan itu Tak taunya thumma ra'a melihat atqalillahi sesuatu yang lebih bagus. Falyati at-taqwa. Hendaknya ia mendatangi yang baik. At-taqwa di sini maknanya kebaikan. Sayyidina Mungkin orang bersumpah Ya Allah Pagi ini saya tidak mau makan Mungkin marah ya Ya terserah, tidak mau makan mubah ya, boleh kan? Tidak mau makan terserah, nah, sarapan biar saya makan sendiri. Ya. Karena marah ya, marah sama istrinya. Demi Allah saya tidak mau makan. Wah. Tata-tata melihat apa ingat ya Allah, nyenengkan isikan penting. Perlu dilanggar nanti ya, tapi dapat pahala malahan ya. Kenapain sumpah-sumpah begitu. Dan banyak Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu begitu juga. Pengen orang makan bersamanya. Kalau orang nggak mau sumpah demi Allah saya tidak akan makan kecuali kau, makan bersamaku. Jadi kalau Anda telah bersumpah tapi menemukan yang lebih baik, dilanggar itu sumpah dan Anda memerdekakan satu budak atau memberikan makan sepuluh orang atau berpuasa tiga hari karena menemukan yang terbaik atau telah bersumpah ternyata sumpah ini adalah sesuatu yang berbahaya tidak perlu dipenuhi Sumpahnya demi Allah saya tidak mau datang ke rumah bibi saya. Ini ya kan langgar itu sumpah lalu bayar kafarahnya. Paling enak bayar 10 orang makanannya. Setiap satu orang satu mut eh, eh, eh, eh satu sok eh eh dua dua sok dua sok satu ya soen enggak dua sok bukan satu sok Sa, eh, setiap setiap Satu sok kan empat mutia. Ya. It'am, ada, ah, memberi makanan sepuluh orang. Mohon maaf. Setiap satu orang satu mut. Memberi makanan. It'amu ashroti masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Sepuluh orang. Jadi paling enak memberi makanan sepuluh orang. Itu adalah urusan masalah melanggar sumpah. Jadi kalau ada orang melanggar sumpah itu tapi yang lebih baik. Tapi kalau melanggar sumpah menjadi yang lebih baik, jelek jangan. Misalnya sumpah demi Allah, saya ini mataku ini kok paling jelek jelalatan ya Allah demi Allah. Bulanan tapi. Sebulan ini saya tidak mau melihat itu. Demi Allah sebulan ini saya tidak mau melihat sinetron. Bagus Bu ya untuk melatih ya. Bener nak ngelihat sinetron tak taunya apa? Ya Allah digoda. Eh, ngelihat bayar tuh. Tapi itu yang dosa yang gak baik karena menjanji yang lebih jelek. Tapi kalau bersumpah tapi menemukan yang lebih bagus, maka itu dianjurkan untuk dilanggar saja. Masalah sumpah. Tapi kalau menjadi yang lebih jelek tidak boleh dilanggar sumpah itu. Kemudian yang berikutnya ini selesai masalah sumpah. Maksudnya kebaikan harus didahulukan biarpun telah bersumpah kadang-kadang orang nggak mau. Aku kan sudah bersumpah tidak mau datang ke rumahnya bibi. Ya saya sudah terlanjur sumpah mau gimana lagi? Karena ada orang begitu. Saya sudah terlanjur janji ini. Maka langgar saja itu janji dan nanti bayar pahalanya double. Pahala sedekah, pahala ngelanggar sumpah. Melanggar sumpah, sumpah harus dilanggar karena pelanggarannya untuk sesuatu yang lebih mulia. Kemudian ada lagi hadis berikutnya. Hadis yang terakhir ya. An Abi mata. Sunda ibn Ajalan al-Bahili rahimahullah radhiyallahu anhu qala beliau berkata sami'tu aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaktu, oh ya Rasulullah SAW yaktu bi hajjatil wada. Aku dengar Nabi Muhammad berkhutbah di haji wada. Waktu Nabi Muhammad berkhutbah di haji wada, Fakola Nabi Muhammad berpesan ya. Takwa itu tersimpulkan dalam pesan-pesan Nabi Muhammad. Takwa yang kami sampaikan baik kepada Allah dan baik kepada sama manusia ini disebutkan oleh Allah oleh Rasulullah di waktu haji wada. Ittaqullaha bertakwalah engkau kepada Allah. Nah ini. Wasallu khamsakum dan sholatlah engkau lima waktu. Yang diperhatikan sholat lima waktu. Takwalah kepada Allah ingat. Sallu khamsakum sholat lima waktu. Wasumu syahrakum puasa di bulan Ramadan. Wa zakat amwalikum dan bayarlah zakat hartamu. Wati, roh atiru pemimpin-pemimpinmu. Patuhi pemimpinmu dalam sesuatu yang tidak haram. Ingat ada catatannya itu. Jangan semua sabda <laughs> pandukoratu apa padukoratu ya ini kan biasanya ilmu ilmu ilmu itu kan pokoknya kalau sudah perintahnya raja saya harus ikut oh tidak sabda perintah perintah raja yang mubah mubah, aturan pemerintah yang mubah, yang baik wajib dipatuhi, tapi yang haram tidak boleh. Mematuhi yang haram tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadkhulu jannata rabbikum kalau sudah kau penuhi itu maka engkau akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala rawahu at-Tirmizi hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. fi akhir di akhir kitab shalah wa qala dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih hadis ini hukumnya kuat kekuatannya adalah hadis hasan sahih ini adalah lagi-lagi disimpulkan takwa kepada Allah bukan saja orang sholat. Ternyata di sini juga urusan dengan pemimpin juga harus benar. Patuhlah kepada pemimpin. Dan Umar ini Pemimpin ini adalah pemimpin yang benar, yang mengajak kepada yang mubah atau yang halal atau yang sunnah atau yang wajib. Kalau wajib jelas, tapi kalau yang haram tidak boleh kita mematuhinya, Sama sekali tidak diperkenankan kecuali di saat kita terdesak kita melakukan sesuatu yang tidak kita akan berbahaya. Ini adalah kita bukan patuh tapi kita terpakat Hati kita menginginkan kesehatan, kemaksiatan diperkenalkan oleh negara. Harus ada ingkar di dalam hati. Tidak boleh, ya sudah patuh karena ini kan mendekat hadis Nabi. Sudahlah Pak, Pak Presiden atau Pak Wali, Pak Bupati, Anda memang akan patuh karena saya ingin melaksanakan Rasulullah SAW. Jawabannya, ayo bikin syuting banyak. Bukan, bukan itu. Jadi patuh untuk itu yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam Kita lanjutkan dengan satu untuk insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Mukarram Buya Yahya yang kami cintai. <clears throat> Pertanyaan kami bagaimana hukumnya orang pinjam duit di, di pinjam 1 juta dapatnya 950 ribu diangsur 10 bulan yang satu bulan dibayar 120 ribu Jumlah total yang 10 bulan jumlahnya sejuta dua ratus ribu rupiah. Hukumnya mohon dijelaskan. Pertanyaan yang kedua, karena hukumnya orang punya ahli waris, kata hukum syariat Islam, laki-laki dapat dua bagian, wanita satu bagian. Itu kata hukum pemerintah bagiannya sama. Apa perbedaannya hukum Islam dan hukum pemerintah? Mohon dijelaskan. Saya dari kami, Bila itu wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya apakah dibenarkan kita mem kita bersair atau memuji eh, Rasulullah karena dalam sabdanya baginda Rasul juga kami tidak dipuji-puji dan dan seperti seperti penonton sufi karena kalau sekarang mengadakan seperti yang mendekati ini Eh, acara acara mauludan itu uh, pasti kita akan dibenarkan apa akan tidak sesuai dengan sabda Nabi. Syukuran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ya, yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya kita sholat di masjid Haram, kebagiannya di halaman, tidak di dalam masjid sholatnya. Terus kalau mau lihat Ka'bah ke halang benteng, lihatnya lurus ke arah Ka'bahnya atau lihat ke tempat sujudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. juta pinjamnya satu juta dikasihnya 190 950 sudah itu bayarnya sejuta ratus berarti dia rugi dua ratus lima puluh kalau ada yang pinjam pasti orang lagi bingung itu curigikan begitu masih mau sebelum dikata haram ya itu sudah bingung dulu kalau pinjam itu kok begitu dua ratus lima puluh ruginya dua 200 plus puluh Semuanya jelas kaidah masalah pinjam meminjam. Kalau Anda pinjam satu juta, kembalikan satu juta. Tidak boleh lebih. Kalau lebih adalah riba. Tidak ada tawar dalam hal-hal yang semacam itu. Karena memang kejahatan yang dikemas dengan pertolongan itulah kejahatan yang paling jahat dan tidak dirasakan. Nulung tapi men mentung. Nah ini adalah paling luar biasa. Tapi kalau kejahatan benar orang bawa pisau, orang cekaruan jauh ya. Tapi kejahatan dengan bahasa membantu inilah yang paling ditakuti. Makanya dosa gede ini merenten, menganakkan uang ini mengerikan. Jadi tetap kalau pinjam duit satu juta kembalikan satu juta. Jangan sampai ada celah untuk menindas orang fakir. Lalu ini akan mengantarkan kepada cara hidup yang tidak benar. Orang kaya kaya luar biasa, punya duit semakin kaya dengan uang rentennya. Tapi Anehnya banyak orang yang lebih senang kepada renten, lebih senang dosa dan bangkrut daripada untung dan pahala. Mohon maaf yang kerja-kerja di kaki lima, orang-orang yang sebetulnya itu orang-orang baik. Tapi kenapa untung berapa pak penghasilannya sehari? Katanya pak 60 ribu. Oh bagus 60 ribu. Tapi 30 ribunya untuk bayar. Di mana? Saya kan utang di renten. Kenapa utang di renten? Jadi lebih senang ngasih ke renten. Dan ini ada. Mohon maaf kemarin kita usulkan beberapa di lingkungan masjid At-Taqwa dan sebagainya semoga nanti bisa bisa ditangani oleh masjid. Setiap masjid-masjid itu ada lingkungan-lingkungan masjid, orang-orang itu hubungan dengan renten. Padahal dia dekat dengan masjid karena belum dengar, tidak jarang mendengar, apa jarang mendengar atau memang karena keterdesaan. Tapi sebetulnya kalau sadar itu dirugikan hukumnya yang namanya bunga itu lebihan. Jangankan seperti itu. Jika ada orang meminjam duit satu juta, tolong Pak, saya minjam duit kepada musa juta, nanti kembalikan tapi pijet ya, cahaya. Itu sudah riba karena lugar dan bahwa riba semua peminjaman kalau menguntungkan ada nilai untung buat yang meminjami di dunia ini, maka itu adalah riba. Untungnya nanti di akhirat. Kalau pengen untung, kongsi dong. Ya sudah saya kasih modal Pak buatmu berapa? Satu juta untuk apa dagang? Gimana untungnya? Paruan. Boleh karuan, paruan. Kalau ternyata nggak berhasil kita rugi dan yang kekerja rugi sama-sama dirugikan. Kalau sama seperti itu, jadi ada tulis Islam dalam mengatur kehidupan. Dan masalah waris. Waris ya antara putih dengan hitam ya, antara barat dengan timur, <coughs> antara langit dengan bumi. Kalau dibanding hukum waris negara dengan hukum waris Islam, yang benar hukum waris Islam, keadilan Islam tidak ada tandingannya upayakan dan berwasiatlah untuk membagi waris dengan cara Islam. Jangan merasa lebih tahu, tahu rahasia Allah dari Allah. Kenapa harus seperti itu waris itu? Satu banding dua untuk anak laki-laki dapat dua kali bagian, anak perempuan dapat satu bagian. Karena Allah tahu kalau coba melanggar Allah akan seksa nanti di dunia sebelum di akhirat. Coba begini para ibu. Jika anda mempunyai tiga anak, perempuannya dua, laki-laki satu. Anda meninggal, maka anak laki-laki itu mendapat dua bagian setiap anak laki-laki. Anak laki-laki itu jatahnya adalah dua bagian dari anak perempuan. Kalau laki-laki satu perempuan dua setelah dibagi untuk suami atau istri, dibagi untuk kakek, misalnya kalau ada kakek. Maka setelah itu harta itu dibagi begini, dijadikan empat. Karena laki-laki kepalanya jadi kedua. Hitungannya dua. Jadi seolah-olah punya anak empat. Makanya hartanya satu miliar dibagi menjadi berapa? 250, 250, 250, 250. Laki-laki yang ngambil dua. Berapa jadinya? Dapat 500 juta. Jangan katakan tidak adil. Allah yang lebih tahu keadilan. Secara zahir anak laki-laki ini menikah. Awal menikah tanggung jawab memberi nafkah siapa? Laki-laki. Tapi kalau dua saudarinya itu kalau nikah bagaimana dia? Siapa yang beri nafkah? Suaminya. Maharnya siapa yang kasih? Duitnya di mana? Utuh. Duitnya utuh. Belum lagi dengan kepercayaan dengan hukum baris Islam Allah akan mudahkan. Kalau sampai seorang perempuan siksa oleh Allah di dunia ini, karena merasakan tidak adil. Kenapa ini ajaran Islam tidak adil? Harus bagi sama dong. Baik dibagi sama, ini akan barokah itu harta. Capek duitnya itu. Bikin capek, percayalah itu. Kecuali nanti dari pihak laki-laki sudah legowo, Dek, saya tahu jatah saya dua kali lipat, tapi saya pengen dibagi rata saja. Lah ini asulhu khair, ini kemurahan dari anak laki-laki. Jadi boleh dibagi rata, warisan boleh dibagi rata, syaratnya yang dapat jatah gede itu harus tahu. Jangan curang, mentang-mentang adiknya masih umur 4 tahun, kakak-kakak perempuannya bilang, eh bagi rata dek ya, ya ya, anak kecil. Haram gak sah. Jadi boleh dibagi rata syaratnya apa? Semua yang punya hak re, tahu jatahnya berapa persen. Kalau dibohongi belum. Ada orang titip duit bu kepada ibu, tolong kasihkan bu kepada ibu yang tetanggamu. Berapa duitnya? 5 juta. Bu, bu, kalau ada orang ngasih duit kepadamu, ke saya ambil ya. Berapa sih? Dikit. Ya. Nah ngomong ya, juta ya. Ya ndak halal kasih tahu dulu 5 juta baru nanti bilang diambil ya. Coba dikit. Ya pokoknya dikit. Berapa sih? ribu ngomong, ngomongnya ribu ya ribu mah ambil. Tak taunya 5 juta ya kan. Halal atau haram? Haram. Sama bohongi orang. Jatahmu adalah oh, kecil dikit. Anak adik-adik bagi rata ya, adik kecilnya dibohongi, haram tidak sah itu. Jadi masalah warisan jauh, sangat jauh. Jadi orang muslim harus lebih percaya dengan hukum Islam. Dan tidak usah menyombongkan diri. Eh, adil dan sebagainya. Eh, bukan karena kami laki, adapun kerelaan lain cerita. Tapi sebaik-baik anak laki-laki rela apalagi sudah kerja, sudah punya ini. Atau dibagi dulu rata, setelah itu Masya Allah ada maknanya. Dek, karena saya sudah mengambil ini, luar biasa itu. Sudah 500 juta ini karena saya sudah punya perusahaan miliaran, Dek, 500 juta bagi saja untuk kamu. Dikembalikan lagi ke saudaranya. Makna kecintaan ini. Sekarang rebutan warisan. Bahkan biasanya yang paling rebut waris itu yang paling kaya karena paling kuat, paling pinter, menotaris bisa bayar dan segalanya. Paling bohong. Dan memang neraka itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang paling jahat, paling dalam itu Ada tingkatannya. Kemudian masalah memuji Rasulullah SAW, oh, masalah memuji Rasul, tidak ada kata lain kecuali memuji Rasulullah adalah boleh. Itu jangan kau, jangan engkau kultuskan aku. Orang-orang pusing, orang bingung itu melarang memuji Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad mempunyai seorang penyair besar namanya Hasan bin Thabit, sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit itu penyairnya Rasulullah. Penyairnya Rasulullah Hasan bin Thabit itu pernah menyandungkan syair di masjid. Syair itu Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, membaca syair di masjid, Sayyidina Umar bin Khattab melotot. Melihat dengan marah. Apa ciri Hasan bin Thabit? kepada wahai khalifah. Aku pernah menyandungkan syair di tempat ini dan di sini ada orang yang lebih mulia dari dirimu. saya itu. Rasulullah. Sayyidina langsung oh begitu. Jadi menyenandungkan syair di masjid pun boleh. Dan Sayyidina Hasan bin Ta'id penyair Rasulullah pernah mengucapkan kalimat ini sanjungan kepada Allah. Wahsabim kalam tarak tu'ainu wa ajmalu minka lam talitin nisa'u. Khuik mubarra'an min kulli aibi ha'an kafri kita matasha'u ya Rasulullah. Sungguh lebaran dari parasmu mata ini tidak pernah melihat. Ya Rasulullah lebih ganteng dari, wajah dirimu tidak ada pernah wanita melahirkannya. Engkau tercipta terbebas dari segala aib dan celah ya Rasulullah seolah-olah engkau terlahir itu pesan agar diberi kesempurnaan semacam itu ini adalah syair-syair yang sangat banyak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi melarang dengan dalil dari Nabi Muhammad SAW Nabi melarang untuk turun nikah atau nasara Isa pada Maryam jangan kau kultuskan aku karena saya mengkultuskan Isa ini orang kasihan benar apa enggak faham Nabi Isa itu apa Nabi kan orang ini apa Tuhan. Nah inilah pengkultusannya orang Nasrani harus tahu. Tanyakan orang Nasrani ngultuskan Nabi Isa bagaimana? Nganggap Nabi? Kalau nganggap Nabi tidak mengkultus. Menyanjung hai Nabi Muhammad. Ya, bukan. Orang Nasrani itu mengkultuskan Nabi Isa dengan menyebut Tuhan. Ada para menyanjung-menyanjung Nabi Muhammad dari kaum yang mengatakan, Ya Allah, engkau adalah Tuhanku setelah Tuhan Allah. Gak ada. Jadi orang bingung melarang. Orang harus paham, jangan kau mengutuskan aku seperti orang Nasrani mengutuskan Isa. Maksudnya sanjunglah sepuas-puasmu, asalkan jangan kau anggap aku Tuhan kayak Isa. Sebab tidak ada kemuliaan dan kebaikan di dunia ini kecuali Nabi Muhammad jabunya. Kebenaran kayak apa Nabi Muhammad punya. kelembutan akhlak Nabi Muhammad punya. Apapun kebaikan Nabi Muhammad punya. Sehingga kita hidup sepanjang hidup kita, kita sudah mati pun belum habis kalimat-kalimat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akan habis? Allah sendiri pernah menyanjung dalam firman-Nya, wahai Muhammad, wa inna kala ala khulukin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad pada akhlak yang mulia. Kita jangan terpedaya dengan propaganda orang-orang yang menjauhkan dari Rasulullah wasallam. Ada orang-orang datang kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, Tolong gambarkan aku tentang akhlak Rasulullah. Sayyidina Ali ditanya, ceritakan kepada kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Sayyidina Ali menjawab, baik, aku akan tanya dulu baru aku ceritakan akhlak Rasulullah. Tanya apa? Tanya kepadamu, tolong gambarkan kepadaku tentang dunia seisinya. Bingung yang ditanya Sayyidina Ali, oh dunia banyak besar begini gimana aku akan bisa cerita? Ceritakan dalam waktu singkat. Oh nggak bisa, Ayah Ali, banyak dunia macam-macam. Sayyidina Ali mengatakan, kamu menceritakan dunia yang disebutkan wamal hayatud dunia ila qalil kehidupan dunia ini sedikit yang sedikit kamu tidak bisa menceritakan bagaimana aku bisa menceritakan sesuatu yang disebut Rasulullah oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin azim engkau sungguh pada akhlak yang agung yang kecil kamu tidak bisa cerita bagaimana aku? aku bisa cerita akhlak Rasulullah sangat mulia Allah yang memujinya bagaimana orang tidak boleh menyanjung Rasulullah SAW ini adalah orang-orang bingung propaganda orang-orang bingung biasanya ini ramai kalau siapa-siapa boleh Nabi ini jangan sanjung-sanjung Nabi Muhammad masa Nabi Muhammad ini suruh cari kesalahan sanjungan kita Pak. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, faqan nuri. Engkau adalah matahari ya Rasulullah, engkau adalah rembulan. Itu sanjungan. Katanya anta nur faqan nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Syirik. Sebab cahaya itu yang sesungguhnya Allah masa Nabi Muhammad di atas cahaya. Siapa yang mengatakan cahaya di sini Allah? Saya hanya menyebut ya Rasulullah jika ada cahaya-cahaya kemuliaan kau di atasnya. Kita tidak mengatakan Nabi Muhammad di atas cahaya lah, cahaya Allah. Inilah orang-orang orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari Rasulullah SAW. Jangan dengar Maulid Nabi harus semarak. Kalau di Aceh ada gerakan anti apa? Gam ya. Gerakan anti merdeka ya. Ya. Sekarang di sini juga ada gam gerakan anti maulid ya. Nah, harus perangi gamnya. Gerakan anti marhabanan. Ini harus betul-betul dijauhkan. Ya. Baik. Uh, di jadi nanti martabatnya orang mengetahui kiblat tadi yang satu bisa melihat langsung, yang satu mendengar berita dari orang yang melihat langsung, yang ketiga adalah dengan berijtihad, yang keempat mengikuti orang yang ijtihad. Jadi paling rendah kita itu derajat yang keempat. Orang itu yang pertama adalah melihat langsung. Bagaimana ini? Jika ada di Makkah. Maka kalau Anda di Makkah kelihatan kiblat ke sana nggak boleh ngadep ke sana enggak sah. Atau Anda tidak bisa melihat karena Anda di bawah, orang yang di atas melihat, oh terus lurus sana, ah, kita ngikut. Ngikut orang yang melihat langsung. Tingkatan yang kedua itu mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Yang ketiga adalah berijtihad dengan cara cara kompas. Jadi cepat kita ngikut seperti itu. Yang keempat kelas kita ngikuti orang yang berijtihad ya. Jadi kalau anda berada di Makkah sana sempat melihat Ka'bah biarpun di loteng ngadepnya tetap ke arah Ka'bah. Tidak boleh berlawanan dengan Ka'bah. Harus kalau orang melihat Ka'bah sholatnya wajib melihat Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah kalau tidak nggak sah. Maksudnya menghadap ke Ka'bah gimana? Kalau sampai dia langsung luncur lurus dia bakal nabrak Ka'bah. Main sendiri nggak ada Ka'bah serat kering lurus kemana hilang nggak sah. Jadi kalau Anda sholat kelihatan Ka'bah harus menghadap ke Ka'bah. Kalau seandainya Anda berjalan ke sana, Anda akan menuju ke Ka'bah. Baik, ada pertanyaan tertulis. Kalau kita berternak ayam sudah tentu halal. Tapi bagaimana kalau ayamnya ayam Bangkok yang pembelinya orang biasanya ngadu ayam karena di Cirebon ayam Bangkok biasanya buat ngadu jago. Dosa tidak menerimanya. Kalau Anda menjual pisau sah boleh ya. Tapi kalau Anda menjual pisau kepada perampok haram hukumnya. Anda menjual ayam jago boleh, ayam jago ke siapa saja, barangkali untuk mulut Anda. Tapi kalau Anda tahu, wah ini orang suka ngadu, jangan dijual, haram hukumnya. Karena menolong kesehatan adalah maksiat. Syarikun fil ithmi. Anda jago diapa dengan judinya. Anda dapat duit, nggak dapat dosa dapat. Tapi kalau untuk disembelih, sama orang jual baju. Ya, baju dalam. Baju dalam itu kan bisa saja untuk ibu-ibu yang solehah ya, karena di dalam rumahnya pakai baju dalam ya. Tapi kalau ibu ini tahu jualan baju dalam itu, yang beli saja keluar ke toko itu pakai baju dalam. Lah kok beli baju dalam? Awas bu, bakal dipakai lagi itu di luar itu. Sebab sekarang ada orang bingung kan, baju tidur dipakai di luar ya. Zaman membingungkan. Ada sebagian golongan seperti Hizbut, Hizbut, Hizbut Tahrir Indonesia yang selalu menggemborkan tentang khilafah Islamiyah. Tolong jelaskan, kalau perlu diadakan agenda khusus membahas khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah itu sudah tidak ada, yang ada adalah muluk setelah 30 tahun. Akan tetapi orang menuju kebaikan di dalam kepemimpinan ia Menegakkan khalifah sudah dijadikan khilafah hanya 30 tahun. Dan selesai setelah itu, wabadala lika muluk, raja-raja. Akan tetapi kita ingin punya raja-raja yang baik. Jadi dia menyuruh sesuatu yang sudah dikatakan Rasulullah tidak ada. Al-Khalifah dikatakan 32 orang, tapi mungkin bisa dirubah. Menegakkan keadilan, pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar ya. Ya, Khalifah Islamiyah Daulah Utsmaniyah berusaha menegakkan kepemimpinan yang bagus. Jadi kita hanya kita ada permasalahan sedikit dengan Hizbut Tahrir. Kita beberapa tak, kita telah bertemu dengan beberapa orangnya. Saya ingin menegaskan saja. Tolonglah kalau bertemu dengan kelompok orang-orang ini akidahmu dijelaskan. Akidahmu apa? Barangkali ada yang hadir itu harus merujuk kembali mengevaluasi sebab akidah nomor satu. Kan identitas? Kita berbicara identitas, identitas itu KTP, bukan KTP ini. Kartu tanda pengenal. Kalau ada orang datang kepada Anda harus Anda tanya, Anda Islam atau bukan? Islam. Islam apa? Ahli sunnah. Orang tidak cukup mengatakan yang penting saya Islam. Oh hati-hati, serigala berbulu domba itu. Eh, apa? Serigala berbulu domba bisa bisa tidak cukup orang datang kepada anda mengatakan saya muslim sama dengan anda. Oh enggak. ada Islam Syiah, Pak Ahmadiyah, Islam A, ah, Islam macam-macam, Islam ngacu-ngacu. Ada Islam apa pak? Saya Islam ahli sunnah. Belum cukup. Islam ahli sunnah, ahli sunnah model apa? Sebab ada Islam ahli sunnah yang gam itu gerak apa? Gerakan anti maulid itu awas hati-hati. Islam ahli sunnah model apa? Ada orang ngaku saya ahli sunnah asy'ariyah. Pengikut Abdul Hasan al Oh ya sudah. Sufiah kan? Sufiah. Ada tambalannya. Ikut ahli tasawuf. Jadi kalau ada orang datang ke rumah Anda cukup mengatakan Islam saja awas nipu. Sama hizib apa sahpun, partai apapun harus Anda bertanya dengan empat hal ini. Identitas. Islam kok nggak cukup. Islam apa? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah model apa? Ahli sunnah asy'ariyah. Kalau perlu tambahan maturidiyah. Karena inilah akidah yang sudah mengakar dengan hafalan sifat 20 wujud kita bakok semua hafal kan? Cuman panjenengan mungkin karena tidak tahu sebetulnya yang menghafal sifat 20 yaitu Asy'ariyah. Lah kok dikatakan Asy'ari sesat ini kan kurang ajar. Makanya kalau ada di radio mencaci Asy'ariyah, ahlu taktil, ahlu bid'ah, ahli sesat, ancurin. Apanya? Jangan ratakan sifat 20 Anda sebetulnya Asy'ariyah. Tapi tidak pernah tahu kan? Ibu sebetulnya syafi'iyah dengan batal wudhu kalau sentuhan perempuan dengan ini. Itu syafi'iyah. Biarpun kita tidak pernah menyebut Syafi'iyah, itu ibu ikut pengikut Imam Dhab Imam Syafi'i. Syafi'iyah ya, selesai. Identitas. Jadi masalah Hizbut Tahrir, khilafah akan kita bicarakan mungkin masalah bagaimana menegakkan kebenaran. Mendekatkan kebenaran, tapi bukan dengan bahasa khalifah, terlalu besar. Oh, khalifah tapi dengan cara yang benar, benar, akan bermasalah. Bagaimana kita Rasulullah bersama temannya tidak sah sholatnya, apa namanya tidak sah sholatnya? Jadi tidak sah Balik ke jalan, balikkan jalan, lanjutkan muat ada yang satu menggantikannya namanya khalifah. Mari kita bahas dengan para Ustaz dan juga santri ada diklat sholat jamaah ya mungkin bisa nanti kalau ada pertemuan sholat berjamaah sekali pertemuan insya Allah kita bisa memahami sholat yang benar yang sempurna jangan sampai kita itu tidak benar dalam melakukan sholat berjamaah jadi kalau imamnya batal lanjut ke sholat berjamaah anda bisa meneruskannya kalau memang seperti itu berbunyi. kemudian bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran tapi banyak yang salah bacaan orang kalau memang tadi itu tidak tidak dosa. Ini pernah ada orang ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu kalau baca itu belepotan. Ya, tak, tak itu belepotan. Aku kalau baca Al-Quran itu berat ya Rasulullah. Gimana? ajak Nabi Muhammad. Dapat dua pahala bu. Dua pahala. Terus yang bacaannya bagus, hafid Al-Quran itu satu pahala. Ibu dapat dua pahala. Kenapa begitu ya Rasulullah? Satu membacamu itu biarpun gak benar sempurna dapat pahala seperti pahala Ustadz. Yang kedua berusahanya itu loh. Makanya jangan sampai diracun, jangan sampai digem, dipatahkan semangat ibu-ibu ini gara-gara Ustaz Tajwid ini. Kadang-kadang Ustaz Tajwid ini rusak. Bu, baca Al-Qur'an nggak benar bikin gatel, jangan baca sekalian. Loh, loh, loh. Sebisanya yang haram dosa membaca Al-Quran salah itu ahli tajwid Itu ustadz tajwid baca Al-Qurannya salah-salah Itu dosa haram Tapi kalau ibu-ibu masih belajar Sin jadi sot, sot jadi sin, hak jadi kaf segala macam lah itu maklum wajar, masih belajar bu, dapat dua pahala bu, maka jangan berhenti ngaji, terus ngaji, salah-salah, ya nggak apa-apa, yang penting nggak sengaja nyalah-nyalahin, yang haram itu sengaja nyalah-nyalahin. Lihat Rasulullah orang hebat apa? Rasulullah membesarkan hatinya bu, dapat dua pahala bu. Lah ini Ustaz Tajwid, jangan baca sekali ini, bikin gatal telinga saya. Ibu ini kalau baca nggak bener ini, I, katanya harus bener. Wan la yujawidul Qur'ana Asimu yang tidak mentajwidkan Al-Quran dosa ngerti tidak bu? Waduh, ini Ustadz Tajwid yang kebalik tidak pinter itu. Tajwid harus bagi orang yang bisa. Kalau belum bisa, baik, masya Allah banyak. Saya punya teman kerja orang Kristen. Bolehkah saya memberi salam kepada dia waktu nelpon di HP? Tidak harus dengan salam. Karena mengucapkan salam artinya mendoakan kerahmatan. Tidak usah mengucapkan salam. Gimana kabar baik? Itu saja. Tidak usah mengucapkan salam. Dan kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, mereka tidak memahami makna salam. Kalau mereka mengerti makna salam, tidak akan mereka salam kepada kita. Mereka salamnya salam bahasa basi. Maka anda pun menjawab dengan bahasa basi. Cuma dengan salam. Assalamualaikum. Jawab saja. Waalaikum. Tidak usah pakai salam bu. Nah, apa saja untuk dia gitu. Jadi tidak boleh mendoakan kecuali mendoakan kita. Waalaikum hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah. Kalau begitu saja. Kemudian karena saat ini saya merasa sedang diuji anak bayi perempuan saya meninggal. Bergembiralah. Jika ada orang anaknya meninggal di masa kecil, yakini bahwa itu mukadimah masuk surga. Karena dikarenakan oleh Nabi Muhammad kalau ada anak kecil masuk surga, artinya Allah telah mempersiapkan pelayan surga untuk dirinya. Makanya segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencaci dengan nasib maka anaknya melayani orang lain nanti hidupnya tidak dilayani. Jadi kalau ada anak kecil meninggal itu tidak bisa diminta. Enggak ada orang yang minta matikan ya Allah anakku, enggak kan? Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus berbahagialah dalam satu sisi karena sesungguhnya Allah telah menyiapkan orang yang akan meladeni Anda di surga. Jadi bukan ujian yang sesungguhnya. Abbas saya meninggal Doakan susul khotimah dan semoga Allah mengampuni Semua bakal mati, kapan meninggalnya? Kalau tidak esok lusa, kalau tidak lusa lainnya Pasti mati ya Adakah bapak, adakah orang yang punya bapak tidak mati? semua bakal mati bapaknya. Ini sederhana kalau musibah seperti itu. Dan Nabi Muhammad yang paling dicintai oleh Allah pun mati. Kemudian kakak laki kali saya meninggal, sama semua meninggal. Bukan saja kakak, banyak orang yang adiknya meninggal kan? Bukan saja kakaknya, sederhanakan masalah musibah itu. Ketahuilah musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang muslim itu semuanya adalah baik untuk mengangkat derajatnya, untuk mengampuni dosanya, atau untuk menabungkan pahala nanti. Usaha saya bangkrut ditipu orang, Masya Allah. Ditipu orang. Berbahagialah Anda, karena Anda bukan yang menipu. Kalau Anda yang menipu, dosa dan neraka. Suami saya lumpuh. Bersyukurlah kalau tidak dua-duanya lumpuh, Masya Allah. Bagaimana kita menghibur diri agar kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wataala Sedikit yang baik di antara La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama saja dikit baik La ilaha illallah boleh diteruskan dengan Muhammad Rasulullah. Yang penting berzikir yang enggak benar adalah yang tidak berdikir. Jadi bacaan baik bacaan zikir yang baik di antaranya Allah karena Yunus, la ilaha sebenarnya itu semuanya. Jadi semua tiga itu adalah hasilnya jangan sampai kalau itu la ilaha saja. Jadi tidak kata Ibn Atha dari setelah Allah itu tahu bahwa hamba ini suka malesan, suka bosanan, maka maka Allah lawana lahum anwa atau Allah memodel-modelkan bentuk ketaatan. Coba kalau ibadah kepada Allah salat, sujud saja. Tanya di samping sujud ada zikir sambil berjalan bisa. Solawatan zikir ini Jangan mentang-mentang ahli Al-Quran. Paling bagusnya alam adalah kalau Al-Quran saja. Nggak dapat pahalanya selawat nanti. Bisa masuk surga. Padahal Rasulullah mengatakan yang paling banyak selawatnya dekat dengan aku. Karena di Al-Quranan saja masuk surga saja ya. Dekat dengan Rasulullahnya dengan selawatnya. Jadi semua pikir itu ada rahasianya. Ada keutamaannya. Jangan sampai tidak dapat dapat keutamaan semuanya. Mungkin tidak bisa semuanya. Sekalian menikmati belajar. Ini masa Ramadan yang lebih mudah. Coba simpan anak-anak yang, yang sudah masuk pernah ada kejadian orang ini pernah kemudian satu kali lalu mendapatkan hadiah berikutnya dia tidak ikut tapi dia akan mendapat hadiah kemudian apa ini karena ragu dia sholat istikharah supaya dapat petunjuk karena tidak pernah setelah istiqoroh di situ nembus yang disuruh nebus dengan sejumlah uang padahal setelah itu dia tertipu Pak, sebabnya jelas terlalu mengharap yang bukan miliknya ya jadi hadiah itu boleh-boleh saja diterima hadiah yang benar. Kalau undian itu hadiah kita harus tahu dari mana. Sekarang banyak penipuan-penipuan melalui SMS, hadiah dan sebagainya. Bagaimana Bu ya? Ternyata penipuan karena di salatnya dia merasa melihat hadiah itu, bukan melihat hadiah. Sudah mulai awal gantungkan hadiah, uh dapat hadiah, kebawa dalam mimpi itu hadiahnya, bukan karena istikharahnya. Jadi kalau istiharah itu bukan begitu caranya. Istiharah itu di samping itu harus usaha. Orang kalau mau menikah ibu, kalau ada orang datang, itu setelah itu dilihat ya layak atau tidak layak. Setelah layak atau tidak layak baru istikharah. Jangan setiap orang dalang diistikharoi, bukan. Jadi istikharah itu salah terbukti orang itu adalah layak. Tapi jangan dimasukkan hati dulu. Setiap orang datang diistikharoi, banyak bisa menjadi istikharoi ya, tak taunya kelihatan baik. Bukan itu maksudnya. istiqoroh tidak harus dengan mimpi. Jadi istiqoroh itu akan dilakukan setelah yang di istikharah itu layak. Antara baik-baik kalau tidak baik kalau di istikharah itu ya. Misalnya orang ini adalah Masya Allah dia perampok, sini pengaku melamar anak saya. Kalau istiqoroh itu Ya nggak usah di istikharah. Yang beristikharah ini orang baik-baik, soleh-soleh. Nah ini baru istiqoroh Mana yang harus dipilih? Amalan apa yang harus dilakukan di bulan Malik supaya afdal kita banyak baca salawat kepada Rasulullah alaihi wasallam. Banyak sekali. Yang paling bawah Tolong jelaskan lelaki yang dioperasi pindah nah, kemarin kemarin sudah dibahas ya. Hukumnya bagaimana kedua orang tuanya eh, sudah ada kata dokter sudah ada jumlahnya 40 orang laki-laki yang sudah pindah kelamin jadi perempuan itu bohongan, tidak akan berubah. Hanya itu saja mohon maaf ya, itu hanya dirubah saja bentuknya kelamin perempuan. Tidak akan punya fungsi, tidak pernah melahirkan dan tidak punya fungsi seperti perempuan yang sesungguhnya. Itu hanya bohongan. Tapi hukumnya tetap dia kayak laki-laki. Kalau ada orang laki-laki berzina dengan dia, hukumnya zina zina karena zina itu mohon maaf ya kalau laki-laki dengan laki-laki lebih dahsyat dari zina mohon maaf seorang laki-laki menggauli laki-laki dari lubang belakang maka itu ataupun lubang depan yang dibuat-buat itu hukumnya gede bahkan sebagian ulama bukan saja dicambuk atau dirajam tapi dibakar ngeri maka sama haramnya tetap haram jangan mentang-mentang oh kalau bukan perempuan boleh dong musibah dengan laki-laki lebih parah lagi jadi tidak akan merubah itu semuanya warisnya tetap dia laki-laki laki-laki Bismillahirrahmanirrahim. Mohon disimpan ini, mohon maaf yang tidak bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Radio yang mohon dikritik ya. Radio itu adalah radio Anda semuanya kalau sesuatu yang tidak pantas muncul acara yang tidak bagus atau mohon maaf anak-anak kita yang kalimatnya tidak baik disampaikan sebelum terbiasa yang jelek. Jadi kita terbuka untuk kemajuan bersama atau barangkali kami atau ustadz-ustadz ada sesuatu yang barangkali yang tidak layak, tidak pantas, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan. Disampaikan langsung saja untuk ke, ke apa kemajuan uh, apa radio kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna. وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا ولا تطر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا ضعفاء قوينا وإنا أدلاء فأعزنا وإنا فقراء فاغننا اللهم في حق حرمك وأن يفدرك أمن سواك اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحشة ما ظهر من بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله berikan kepada kami kecintaan ya Allah agar kami bisa mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah berikan kepada kami kecintaan dan kasih sayangmu ya Allah agar kami bisa senantiasa memadu kasih dan cinta kepada orang-orang yang kau cintai ya Allah. Cinta karenamu ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami ketulusan di dalam mengabdi, ketulusan di dalam mencintai ya Allah. Dan jadikanlah kami adalah orang-orang yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jangan kau cabut cinta ini ya Allah. Ya Allah, Jadikanlah semua kehidupan kami indah karena cinta yang kau ya Allah. Wahai penhat, wahai dat pencipta cinta ya Allah. Kekurangan jika kami kasih mudah ampuni ya Allah. Kami jarang mengingat kekasihmu, kami jarang menghayati perjalanan kekasihmu. Kami jarang merenungi perjuangan kekasihmu Nabi Muhammad. Inilah kami ya Allah yang lemah Maka berikan kepada kekuatan hati kami ya Allah. Maka semakin rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan ya Allah. Kami yang rendah, kami yang kotor, ya Allah jangan sampai tidak bisa duduk dengan manusia mulia kekasihmu Nabi Muhammad. Maka pertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat Ya Allah Pertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat Ya Allah Dan mudahkanlah kami untuk ziarah Madinah Ya Allah Untuk menuai kerinduan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad Kemudahkan kami untuk ziarah Madinah Ya Allah Madinah Ya Allah Madinah Ya Allah Untuk menuai kerinduan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Berikanlah kepada kami kesempatan untuk mengucapkan kami salam dari dekat Ya Allah kepada kekasihmu kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kesempatan untuk mengucapkan salam di depan kubur kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa dan mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah Ya Allah. Tempat yang sangat dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Tempat berjuangnya kekasihmu Nabi Muhammad. Tempat kekasihmu Nabi Muhammad pernah dibukul di situ Ya Allah. Pernah tempat kekasihmu Nabi Muhammad sujud di situ Ya Allah. Tempat kekasihmu Nabi Muhammad pernah mengucurkan darah di situ Ya Allah. Tempat kekasihmu Nabi Muhammad menitik air mata karena umatnya di situ ya Allah. Ya Allah mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah, melihat Ka'bah yang pernah dilihat kekasihmu Nabi Muhammad, melihat Ka'bah meninggi cium Hajar Aswad yang pernah dicium kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah rindukan rindukan rindukan kami kepada yang dirindukan kekasihmu Nabi Muhammad. Cintakan cintakan cintakan kami sesuatu yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah dan kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan cabutlah nyawa kami kelak dan dan dan, dan di saat itu ya Allah kekasihmu Nabi Muhammad mendampingi kami ya Allah dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan mendampingi kami di alam barzah di saat kami ditanya malaikat mau karena ya Allah Allah dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menemani kami di padang mahsyar ya Allah jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan kami ikuti di padang mahsyar nanti ya Allah dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah yang akan membimbing dan menggiring kami ke telaga Kausar dan menuangkan air telaga Kausar ke mulut kami dengan tangan beliau yang suci ya Allah sehingga yang minum tidak akan haus selama-lamanya ya Allah dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan membimbing kami di saat kami menyeberang siratul mustaqim di saat orang pada bercatuan ke neraka jahanam ya Allah jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menuntut Allah dan jadikan kasihmu Nabi Muhammad yang akan senantiasa kami lihat kelak di surga ya Allah ya Allah berikan kepada kami Allah istiqomah dalam ibadah istiqomah dalam ibadah dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan saat kau hendak mencabut nyawa kami kelak cabutlah nyawa kami saat hati kami dalam kecintaan kepadamu, dalam kecintaan kepada kasihmu Nabi Muhammad. Cabutlah nyawa kami di saat kami mengambil kepadamu Jangan ya Allah cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggarmu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kau murka pada kami dan berikan kepada kami semua keikhlasan ya Allah. Jangan sampai amal kami tidak bisa kami lihat kelak di akhirat ya Allah. Kami takut itu ya Allah. Hilangkan dari hati kami kecintaan kepada pangkat ya Allah Hilangkan dari hati kami kecintaan kepada harta Hilangkan cantik kami dari hati kami kecintaan kepada sanjungan ya Allah Sehingga hati kami mudah untuk ikhlas ya Allah Dan berikan kepada yang hadir semua keikhlasan ya Allah Berikan kepada semua yang membantu pesantren ini keikhlasan Yang membantu dakwah kami keikhlasan ya Allah Dan limpah limpahkan lipat gandakanlah kekayaan mereka Dan jadikanlah kekayaan mereka kekayaan yang manfaat di dunia dan di akhirat Jagalah keluarga mereka mereka ya Allah, jagalah keluarga mereka ya Allah dan jangan sampai apa yang mereka pesumbangkan, jangan sampai apa yang mereka lakukan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 ada tapi spesial pakai bahasa Arab tapi tidak ada masalah Ustadz yang pernah belajar bahasa Arab biarpun tidak bisa ngomong Arab insya Allah ada pelajaran Senin kitab Fathul Mu'in Selasa Fathul bahasa Arab yang 17 jam Sabtu usul juga dengan bahasa Arab dengan para Ustaz Ustaz yang bukan Ustaz pun boleh tapi dengan bahasa Arab tidak pakai terjemahan karena apa uh, eh, ya untuk untuk sekedar melengkapi majlis kita ini boleh siapa saja wallahu alam bisawab wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh